Bismillah. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ba'dal asr. Hari Kamis 18 Maret 2021. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-87 dan kita masuk kepada pasal yang ketiga tentang permasalahan apakah membayar kodo itu diwajibkan harus secepat mungkin. Maknanya jika ada waktu luang harus membayarnya sekarang atau waktunya itu luas. Maka permasalahan ini yang akan kita bahas. Maka sebelum kita masuk kepada kitab dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan Al-Faslu As-Salif Pasal yang ketiga Dari bab apa? dari bab yang ke-8 qada siam Ramadan. Sebutkan dua fasal yang sebelumnya, indak ya Hudzaifah. Al-fasl awal mada? Hukmuhu wajib. Yang kedua la yujibu. Tidak diwajibkan membayar qada itu dengan atatabbu ataupun dengan mengharuskan hari pertama disambung hari kedua, hari kedua disambung hari ketiga, dan seterusnya. Adapun di pasal yang ketiga, kodok Ramadan la yajib alal faur. Kodok Ramadan itu kewajibannya bukan alal faur. Apa makna alal faur? Makna alal faur wujubul ada fi awal awqat al imkan bihaizu yalhikuhu azam bitakhir anhu ini definisi yang ditulis oleh Al-Jurjani fi Ta'rifat. Maknanya, makna al-faur adalah kewajiban yang diharuskan dia itu membayar dalam waktu yang paling dekat. Dan bahkan barang siapa yang menunda-nundanya akan diancam dengan dosa. Ini makna al-faur. Sehingga gambarannya seseorang yang di siang Ramadan mempunyai hajat safar ataupun sakit. Misalnya lima hari. Maka dia berbuka di siang Ramadan, famangkana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra di dalam Al-Quran Allah menyebutkan barang siapa yang safar ataupun sakit. Di saat sedang puasa Ramadan maka dia berbuka maka untuk membayar di hari yang lainnya. Maka di sini lima hari orang ini safar ataupun sakit. Kemudian selesai Ramadan. Masuk kepada satu sawal Haram untuk berpuasa. Kemudian masuk kepadanya sawal kedua sampai Syawal ketujuh dia melaksanakan sunnah sita Syawal. Seperti di hadis yang ma'ruf diwetkan oleh Imam Muslim dari siapa sahabatnya? Hmm? An Abu Qatadah. Akada ula An Abi Qatadah ditanya tentang puasa sita Syawal maka dia adalah puasa enam hari maka ingin melaksanakan puasa setelah hari id, pertama ada sunnah. Berarti dikerjakan sunnah. Setelah sunnah, sita syawal yang enam, dan masuk satu syawal yang haram, berarti di hari ke delapan syawal. Yang diinginkan dengan al-faur maknanya, hari ke delapan itu tidak ada udur Untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan mungkin haid mungkin mengkodok haid dahulu dan sebagainya, wallahu a'lam. Atau ingin mengkodok tetapi masih haid atau nifas, maka kita membicarakan contoh al-faur untuk per, untuk laki-laki. Maka makna al-faur di hari ke-8 ada apa? Sudah membayar sita sawal selesai. Dan satu sawal hukumnya haram. Maka di hari ke-8 ada apa? Tidak ada apa-apa. Maka kalau begitu harus membayar kodok kamu yang lima hari pada hari ke-8. Paham? Hada maknal faur. Maknanya definisinya wujubul ada fi awal awqat al-imkan. Harus menunaikan kodok tersebut di waktu yang secepat mungkin. Yang mana jika diakhirkan akan mendapatkan dosa. Ini yang diinginkan dengan al-faur. Maka apakah puasa Ramadan seperti itu? Harus secepatnya kita mengkodok. Sehingga tidak boleh kita mengakhirkan padahal tidak ada hajah seperti seorang laki-laki yang masuk kepadanya Ramadan mempunyai utang lima hari. Maka dibayarnya itu secepat mungkin. Harus seperti itu. Maka jawabnya tidak seperti yang disifatkan alal faur. Lalu apa maknanya kodok Ramadan la yajib alal faur? Maknanya tidak diwajibkan alal faur adalah masmuh takhiril kodok. Dibolehkan untuk mengakhirkan kodok masuk kepadanya bulan syawal, masuk kepadanya bulan dulqa'dah, dulhijjah, terus sampai masuk kepadanya bulan rajab dibayar di bulan Rajab atau belum dibayar di bulan Rajab di bulan Sya'ban. Maka di bulan ini bulan Sya'ban orang-orang yang mengakhirkan kodok mungkin membayar kodok sekarang di bulan ini yang mempunyai beberapa hari dari puasanya untuk membayar di bulan ini maka hukumnya tidak apa-apa sehingga permasalahan Kodok Ramadan la yajib alal faur. Maka penulis beristidlal dengan hadis Aisyah. Ini kan bau suara. Di hadis Aisyah yang mutafakun alaih disebutkan kana yakunu alayya as-saumu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Maknanya bahwa dulu aku mempunyai utang puasa dari bulan Ramadan, terutama perempuan kebanyakan berhutang. Yang normal perempuan kebanyakan masuk kepadanya bulan Ramadan tidak bisa puasa sebulan penuh. Kenapa? Karena ada daurah. Karena ada haid. Karena ada menstruation yang menyebabkan dia forbidden, terhalang untuk melaksanakan puasa. Maka kebanyakan nasib perempuan seperti itu dan di sini kisahnya Aisyah radhiyallahu anha mempunyai utang dari kodok Ramadan fama astati'u an aqdiyahu ila fi Sya'ban dan aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Ini syahidnya. Maka Aisyah membayar utang di bulan Sya'ban. Telah lewat padanya Ramadan masuk kepada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa tidak membayar? Tidak apa-apa. Dibayarnya di bulan Sya'ban. Dengan catatan belum masuk kepada Ramadan yang kedua. Kalau masuk kepada Ramadan yang kedua, ini akan kita permasalahkan di pelajaran yang akan datang. Maka di dalam hadis ini disebutkan Aku tidak bisa membayar kodok. Kecuali di bulan Sya'ban di akhir dari bulan sebelum masuk Ramadan yang kedua. Kemudian disebutkan asugul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan kesibukan dengan Nabi, maka kalimat mulai dari asugul min Rasulillah di sini kalimat yang mual. Maka hadis ini hadis yang mutafakun alaih. Lafad dari awal kana yakunu alaiya asawmu min Ramadan fama asfati an akliyahu ila fi Sya'ban. Ini yang sahih, mutafakun alaih. Adapun tambahan ila fi Sya'ban dikarenakan ilah asugul min Rasulillah Hada lafad mu'al. Hadis ini berpenyakit. Maka hadis ini hadis mutafakun alaih dari Aisyah, kita mengambil dua faidah padanya. Pertama, al awal jawazu ta'khiril qada wa adamul faur. hadis syahiduna. Hadis ini menjadi pendalilan yang tegas tentang bolehnya mengakhirkan kodok Ramadan sampai bulan Sya'ban. Wa adamul faur dan membantah pendapat persepsi yang mengatakan puasa Ramadan itu harus wajibul faur. Secepat mungkin dibayarnya. Harus di bulan Syawal. Harus di bulan Dzulqa'dah. Jangan lalai. Tidak. Boleh diakhirkan sampai kepada bulan Sya'ban. Ini faedah yang pertama. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa waktu qada muassa. Waktu qada itu luas ila an la yabqa min sya'ban ila qadral ayam alati alaih. Fayajib alaihi siyamaha qabla dukul Ramadan al-jadid. Kecuali beberapa waktu di mana dia mempunyai hutang misalnya haid sepekan, maka dalam sepekan di bulan Sya'ban dia harus membayarnya. Tidak ada waktu lain. Kecuali di bulan Sya'ban karena akan masuk Ramadan yang kedua maka jika masih belum membayar dan masuk Ramadan yang kedua, hutang satu tahun tidak dibayar, ini perkaranya lain. Kemudian perkara yang kedua, la yajuz ta'khirul qada ila Ramadan asani. Dari sini menjadi pendalilan juga tentang pembayaran qada itu tidak boleh kepada Ramadan yang kedua. Maka hadis ini menunjukkan la yumkin ta'khirihi la yumkinu ta'khirahu ila ma ba'da Ramadan asani. Maka inilah dari pembahasan yang kita bahas bahwa dalam permasalahan mengkodok tidak mesti al-faur. Maknanya harus selesai di hari-hari yang tidak bisa tidak kecuali di awal secepat mungkin. Yang bahasa Inggrisnya ASAP. As soon as possible. Harus secepat mungkin. Namun, meskipun kita katakan pembahasan kita bahwa kodok dari siam Ramadan bukan al-faur tetapi muasa, namun tetap kita menasehati saudara-saudara kita dan kita pribadi jika mempunyai hutang kepada Allah agar cepat untuk membayarnya. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggal. Allah berfirman, "Wa matadri nafsum madza taksibu gada, wa matadri nafsum bi ay ardin tamut." Allah berfirman, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Dan tidak ada yang mengetahui di mana dia akan dicabut nyawanya. Sehingga barang siapa yang mempunyai hutang dari bulan Ramadan, jika dia kosong terutama laki-laki setelah puasa sita Syawal, maka kosong masih di bulan Syawal. Ya sudah dibayar kodok yang lima hari, enam hari, sepuluh hari dan sebagainya. Ini yang diinginkan. Dan masuk, hei, Ijlis. Dan masuk kepada pendalilan hatta da tahruj bidun idzin wala syai. Jelis. Ada Muhammad hada ka'anna nahnu fi mal'ab. Yakhruj wa yadkhul bidun su'ur. Mana izin Pak Jorong? Hmm? Allah yahdik. Wasani tentang permasalahan Kodok Ramadan bukan alal faur namun jika mampu untuk segera memenuhinya, ini lebih baik. Adalah kita tidak mewajibkan kepada orang-orang untuk segera membayar, tidak ada dalilnya. Namun di sini kita menganjurkan untuk mempercepat. Dikarenakan banyak dari adilah al-asyariyah menyebutkan afdal wal ahwat al mubadarah bil qada li umumiyatil adillah wa dri nafsu madza taksibu qada wa dri nafsu bi ardin tamut. Dan keumuman ayat tentang segera kita melaksanakan amal-amal soleh. Seperti Allah berfirman, Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Maka bercepat-cepatlah, bersegeralah kepada ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Di surat Ali Imran dan di surat Al-Hadid Allah berfirman, sabiqu ila magfirati min rabbikum. Maka berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah dalam menuju kepada keriduan Allah dan menuju kepada ampunan Allah. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a." Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sehingga jika seorang mempunyai kodok, cepatlah dibayar. Jika seseorang meninggalkan salat bertahun-tahun tidak salat, maka bersegeralah meminta ampunan kepada Allah dengan bertaubat dan melaksanakan salat. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan juga di dalam surat Al-Mu'minun, ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dari sifat orang-orang yang beriman, mereka itu orang-orang yang yusari'una fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari empat pendalilan dari Al-Quran menunjukkan bahwa membayar kodok dengan cepat itu lebih baik. Namun permasalahan kita dengan hadis Aisyah membantah mereka yang berpersepsi harus membayar kodok itu alal faur. Itu saja. Keharusan, kewajiban tidak. Tetapi bersegera lebih baik. Itu yang kita katakan. Seperti di pelajaran yang lalu tentang permasalahan at-tatabu. Di mana seseorang membayar utang puasanya lima hari, dibayar terus-menerus. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau enam hari, maka ini lebih baik. Namun pembahasan kita di pelajaran yang lalu sampai membahas pendalilan-pendalilan mereka dan dibantah seperti hadis Abi Hurairah yang menisbatkan kepada Nabi agar membayar kodok itu secara terus menerus, tidak ingkitok. Maka hadis ini doif dari Abdurrahman Ibnu Ibrahim yang meriwayatkan dari Al-Ala. Alhasil, pembahasan kita dalam permasalahan membayar kodok itu tidak diwajibkan secara tetabuk, hanya sekedar membantah orang-orang yang mewajibkan itu saja. Namun jika ditanya tentang lebih baik mana? Mana yang lebih baik? Jawabnya lebih baik yang tatabu. Selama dia tidak ada udur seperti laki-laki, tidak ada haid, maka dibayar lima hari utang secara terus-menerus. Utangnya. Agar cepat selesai hutang kepada Allah. Itu yang diinginkan dalam permasalahan ilmu fiqh. Kita katakan bahwa yang rojeh tidak ada tatabu. Maknanya menafikan tatabu itu wajib. Namun tetap lebih baik dengan tatabu. Dari bab lebih baik saja. Adapun kewajiban tatabu maka pendalilannya doif. Sehingga ucapan yang sahih dari Ibnu Umar tentang dia mengatakan agar membayar kodok itu secara tatabu kita katakan sanadnya sahih dan yang diinginkan ihtimal nasihat Ibnu Umar agar utang itu cepat dibayar dan diselesaikan dari hutang untuk membayar puasa. Tetapi tidak maknanya wallahu alam terus-menerus secara wajib. Maka boleh dipotong-potong, sekarang dibayar dua, besoknya lagi dibayar satu, besoknya lagi dibayar satu, dan seterusnya. Maka pendalilan di Al-Quran yang kita sebutkan tentang fastabiqul khairat dan yusairuna fil khairat. Ini pendalilan tentang keutamaan bersegera membayar hutang puasa. Namun pendapat yang mengatakan alal faur maka ini pendapat yang tidak benar karena datangnya hadis Aisyah. Itu pembahasan kita. Apakah ada pendalilan di dalam hadis? Jawabnya na'am. Pendalilan di dalam hadis pun ada tentang permasalahan bersegera untuk membayar hutang dan menuju kepada ampunan Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Badiru bil a'mal fitanan kaqit ilailil muslim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira." yabi'u dinahu bi gharadin minad dunya. Disebutkan di dalam hadis badiru bil a'mal. Maka orang yang ingin melaksanakan amal soleh bercepat-cepatlah. Sekarang sudah waktu bulan Sya'ban. Bercepat-cepatlah yang mempunyai hutang. Untuk membayar hutang tersebut. Karena fitanan kakit illail mudlim. Karena fitnah itu bagaikan kegelapan malam yang membuat sesat kepada manusia. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Maka akan datang suatu zaman seseorang muslim di pagi hari, di sore harinya dia sudah menjadi kafir. Dan kebalikannya, seseorang yang muslim di malam hari maka di paginya menjadi kafir. Kenapa? Karena yabe dinahu bigorodin minat dunia. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan sesuap dua suap nasi dari dunia ini. Maka fitnah sangat besar. Terutama di akhir zaman ini. Terutama fitnah kesibukan bekerja meninggalkan sholat lima waktu. Dan juga meninggalkan puasa dengan alasan lapar, habis ngaret, habis meladang, habis merumput, lapar, kemudian makan, dan meninggalkan salat, maka perkara-perkara seperti ini disebutkan di dalam hadis tadi, fitanan kakit ilailil mudlim. Fitnah yang sangat besar tentang dunia ini. Bisa jadi seseorang muslim di pagi hari, di sore hari dia telah kafir. Bisa jadi seorang muslim di petang hari, di pagi hari atau di pagi hari dia muslim, di petang hari menjadi kafir atau sebalikannya atau sebaliknya dikarenakan yabi dinahu li gharadin minad dunya. Karena dia mencari dunia, menjual agamanya. Hanya sekedar dia bekerja sebagai tukang misalnya, sehari misalnya 500 ribu, maka sampai meninggalkan sholatnya, dan sampai meninggalkan puasanya, maka ini adalah kerugian yang besar karena uang hanya 500 atau 1 juta kita bilang dibanding dia diazab di api neraka dan bahkan yang meninggalkan salat secara terus-menerus adalah kekufuran maka segeralah untuk bertobat kepada Allah dikarenakan perkara ini perkara yang sangat besar maka berkata Imam An-Nawawi di dalam Al-Minhaj makna al hadis dari Abi Hurairah Maknanya adalah al-has alal mubadarah ilal a'mal as-salihah. Qabla ta'ziruha wal insigal anha. Maka ini adalah perintah dari Nabi untuk segera menunaikan kewajiban-kewajiban sebelum datang perkara dunia yang menyibukkan manusia dari kewajiban-kewajibannya. Maka ini yang bisa kita berikan Wanaktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Adapun yang tersisa kita bisa teruskan di soal jawab. Wanaktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka